Apakah boleh menitipkan kitab Al-Quran <clears throat> atau keluarga eh, kepada keluarga atau orang yang berangkat umroh untuk diletakkan di masjid Makkah Madinah? Ya kalau boleh sih boleh saja, cuma secara aturan di sana mungkin ya nanti diambil itu biasanya. Jadi setahu saya Quran yang tidak dari masjid ya yang nampak berbeda dari yang ada itu akan diambil. Bahkan yang di situ saja sekian waktu nanti ketika sudah nampak lusuh akan diambil diganti dengan yang baru. Jadi Quran di situ selalu baru. Ya. Secara umum begitu, terutama di Madinah. Sehingga kalau orang pengen wakaf kemudian meletakkan di situ, ya itu mungkin akan bertahan sekian bulan mungkin ya atau sekian hari atau sekian minggu habis itu akan diambil nah diambil ini akan berpindah ke masjid lain nanti biasanya nanti Quran-Quran yang sudah diambili disatukan kemudian diperbolehkan siapa saja untuk membawanya sekian kerdus bawa kemana tapi ya amanatnya untuk wakaf di masjid biasanya begitu